Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam tafsir surat Al-Baqarah ya sampai pada ayat yang keberapa? Terakhir 64. Nah. Baik, <clears throat> kita masuk pada ayat yang berikutnya. <clears throat> Qala Allah tabaraka wa ta'ala ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين الله سبحانه وتعالى ta'ala ولقد علمتم dan kalian telah mengetahui ay walaqad taqarrara indakum telah tetap di sisi kalian atau kalian telah mengetahui alladzina tadau minkum tentang orang-orang yang melakukan pelanggaran Fisabti di hari Sabtu. Fakulna dan kami berkata Fakulna lahum dan kami berkata kepada mereka orang-orang dari Bani Israel yang melanggar aturan di hari Sabtu. Kami katakan kepada mereka kunu kirodatan khasiin. Jadilah kalian kera yang hina ya, kera yang rendah faja'alnaha nakala lima baina yadaiha maka kami menjadikan yang demikian itu ya, itu hukuman bagi orang-orang yang melanggar aturan di hari Sabtu ya kami jadikan yang demikian itu nakalan sebagai hukuman atau sebagai malapetaka lima baina yadaiha bagi orang-orang yang hidup di zaman itu. Wa ma khalfaha dan juga bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Wa mau'izatan lil muttaqin dan kami jadikan yang demikian itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala <clears throat> masih menyebutkan tentang Bani Israel ya. dan sudah berlalu ya. penjelasan tentang makna kalian dalam ayat yang sebelumnya ya, bahwa yang dimaksud adalah kalian itu Bani Israel ya. yang hidup yang ada ketika turunnya Al-Quran pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaqad alimtum dan kalian telah tahu orang-orang yang melampaui batas melanggar aturan di hari Sabtu itu nenek moyang mereka dari Bani Israel. yang kami telah berfirman kepada mereka Kunu kirodatan khasiin Jadilah kalian kerai yang hina Yang rendah Sebagai hukuman ya, Sebagai Hukuman bagi mereka yang melanggar aturan Dan Allah menjadikan hal yang demikian ini sebagai Hukuman bagi orang-orang yang Ada di masa itu ya. Dan juga sebagai Naam nagal bagi orang-orang yang setelahnya Dan juga sebagai pelajaran Bagi orang-orang yang bertakwa Perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghukum Bani Israel yang melanggar aturan di hari Sabtu ya. Bagaimana sih aturan di hari Sabtu ketika itu? akan dijelaskan nanti ya, sedikit tentang hal ini ya, walaupun secara panjang lebar eh, kisah ini naam bisa dibaca dalam surat Al-A'raf ya, dan surah-surah yang lain. Kita langsung baca penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala ay wa laqad taqarrara indakum halah alladziina i'tadaw minkum fis sabt. Makna wa laqad alimtum yaitu telah tetap di sisi kalian ya. kondisi alladzina i'tadaw minkum orang-orang yang melanggar di antara kalian Fisab tentang aturan di hari Sabtu. Ya. Kalian telah tahu. Ya. Kalian telah mengerti, wahai Bani Israel yang hidup di saat turunnya Al-Quran. Kalian telah tahu tentang orang-orang yang mereka melanggar aturan di hari Sabtu. Ya. Siapa mereka yang melanggar aturan di hari Sabtu? Wahumul ladzina zakarallah kisotahum mabsutatan fi suratil a'raf yaitu mereka orang-orang yang Allah sebutkan kisah tentang mereka secara panjang lebar secara luas fi suratil a'raf dalam dalam surat al-a'raf yaitu dalam surat al-a'raf ayat yang ke-163 fi dalam firman-Nya was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabt al ayat nah. ada mushaf ya, ambil mushaf satu was'alhum dan tanyalah kepada mereka Bani Israel Anil qarya tentang suatu negeri-negeri allati kanat hadiratal bahr yang negeri-negeri itu terletak di dekat laut ya. para nelayan ya. tanya tentang mereka ya. tanyalah kepada mereka tentang negeri-negeri yang letaknya dekat dengan laut id ya'duna fis sabti ketika mereka melanggar aturan di hari Sabtu ya. ittatihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'a ya. ketika ikan-ikan ya naam datang pada hari Sabtu ya. ikan-ikan datang kepada mereka terapung-apung di atas permukaan air ya, di hari Sabtu. Muncul banyak ikan, padahal ada larangan apa? naam untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Namun ikan-ikan ketika itu munculnya di hari Sabtu. Ya. Wa yawma la ta'tihim dan selain hari Sabtu ikan-ikan enggak datang. Ya. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami menguji mereka Bani Israel ya karena sebab mereka telah berbuat fasik. Ya. Nah, perhatikan ini ujian berat ini ya para nelayan. Nah, Bani Israel dilarang ya, untuk mengambil ikan ya, di hari Sabtu. Nah, ini larangan. Ya. Dan larangan tentunya harus ditinggalkan, dijauhi. Ya. Mereka dilarang untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Namun ternyata di hari Sabtu itulah ikan-ikan datang. Ya. Dan di selain hari Sabtu ikan-ikan tidak datang. Ya. Di sinilah ujian, ya. ujian bagi mereka. Ini surat Al-A'raf ayat 163. Nah, maka ingatlah dan kalian telah tahu tentang orang-orang dari kalian dari Bani Israel yang melanggar aturan di hari Sabtu, yang tetap ya, melaut, mengambil ikan di hari Sabtu. Melanggar aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Apa yang Allah katakan kepada mereka? Kulna lahum kami katakan kepada mereka kunu kirodatan khasiin jadilah kalian kera yang hina yang rendah sebagai hukuman bagi mereka yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala yang tidak peduli dengan larangan Allah Subhanahu wa taala tetap menabrak larangan Allah Subhanahu wa taala. Kunu kiradatan khasiin. Jadilah kalian kera yang hina, yang rendah. Fa aujaba lahum hadzal dzanbu al-'azim an ghadiba ghadiballahu 'alaihim wa ja'alahum kiradatan khasiin ay hakirin dzalilin. Maka dosa yang besar ini ya, melanggar aturan di hari Sabtu ya, dosa yang besar ini mengharuskan mereka mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alahum khasiin dan Allah menjadikan mereka kirodatan khasiin kera yang hina yang rendah. Ai hakirin zalilin, hakirin ya, hina zalilin rendah Nah perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghukum Hamba-hambanya yang tidak taat nah, terhadap perintahnya. Nah. Allah memerintahkan agar jangan melaut mencari ikan di hari Sabtu ya. Allah merintahkan untuk taat dengan aturan tersebut ya. tetapi mereka tidak mengindahkan aturan tersebut maka dosa yang besar ini mengharuskan kepada mereka untuk mendapatkan murka Allah sampai-sampai Allah menjadikan mereka kirodatan khasiin kera yang hina yang rendah Wa hadhil hadhihi al-uqubah dan Allah menjadikan hukuman ini nakalan lima baina yadaiha sebagai malapetaka bagi orang-orang yang ada di masa itu. Ai liman hadaraha minal umam, yaitu dari umat-umat yang hadir di masa itu. Yang hidup di masa itu khabaruha dan orang-orang yang e, mendapat berita tersebut. Orang-orang yang sampai berita kepadanya. Mimman huwa fi waktihim Itu orang-orang yang hidup di zaman mereka Di masa mereka nah. Wa ma khalfaha Dan juga sebagai nakal Sebagai malapetaka bagi orang-orang yang setelahnya aiman ba'dahum orang-orang yang setelah mereka fatakumu 'alal ibadi hujjatullah sehingga tegaklah hujah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya wal yartadi'u an ma'asihim awal yartadi'u an ma'asihim dan agar mereka berhenti dari kemaksiatan-kemaksiatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala walakinnaha la takunu nafi'atan illa illa lil muttaqin akan tetapi hal ini ya, peristiwa yang seperti ini na'am tidak menjadi pelajaran yang bermanfaat ya, illa lil muttaqin kecuali bagi orang-orang yang bertakwa Wa amma man adahum fala yantafi'una bil ayat. Adapun orang-orang selain mereka, selain orang-orang yang bertakwa, maka tidak bermanfaat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Ya. Tidak bermanfaat ya, peristiwa kejadian yang telah terjadi yang mereka alami. Tidak dijadikan sebagai pelajaran, ya. Tidak bermanfaat bagi mereka. Naam, la takunu maw'idatan nafi'atan illa lil muttaqin. Tidak menjadi pelajaran yang bermanfaat kecuali hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini menghukum orang-orang yang melanggar aturannya. Nah, sampai Allah menjadikan mereka kera yang hina yang rendah. Ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Ya. Nah, maka ini pun menunjukkan kepada kita agar kita jangan eh, bergampang-gampangan dalam hal perkara-perkara yang haram. Dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Baik larangan-larangan Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Nah, Dan di dalam ayat ini pula terdapat pelajaran ya bagi kita agar jangan sampai dunia yang gemerlap dengan warna-warninya, keindahannya, melalaikan kita dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suf perhatikan di sini. Naam, kondisi ikan yang banyak munculnya di hari Sabtu, ya. Namun terdapat larangan untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Nah, sedangkan di hari-hari lain ikan mungkin sedikit Disinilah diuji. Ya. Dan ini ujian yang berat. Ya. faidahnya jangan sampai dunia ya, yang ada ini, baik harta benda ya, dan segala yang ada di dalamnya, nah, melalaikan kita dari perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. para pedagang ya, di toko-tokonya. Nah, kalau sudah masuk maghrib, ya, masya Allah, pembeli semakin banyak. Ya, ujian ini. Nah, pembeli semakin masya Allah. Ya, ini sayang ini. Ya, nah, kalau to tokonya ditutup, ya pelanggan lari. Ya, nah, ujian. Oh saya kan ini sholatnya gantian Nah, tapi antum membantu orang untuk tidak sholat ya. Nah karena telah membuka toko di waktu-waktu sholat Berarti membantu orang untuk tidak sholat datang ke toko antum ya. Nah Maka Jangan sampai dunia yang rendah Yang hina Ya yang sama sekali naam tidak sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bangkai kambing ya. Nah, rendah hina ya. Bahkan lebih rendah dan lebih hina daripada sayap ya, nyamuk ya. Jangan sampai ini melalaikan kita dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. tergiur dengan keuntungan dunia ya. sehingga meninggalkan ibadah kepada Allah tergiur ya. dengan kelezatan dunia ya. sehingga meninggalkan majalisul ilm majelis-majelis ilmu ya. nah berapa banyak orang berjatuhan ya, karena sebab almal karena sebab harta benda dan disinilah ujian, bahkan ujian yang menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati almal. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya. Ya. Dan sesungguhnya ujian yang akan menimpa umatku ini adalah almal, harta benda. Sehingga kita harus hati-hati, ya. -hati Nah, harus betul-betul Naam hati-hati Dalam perkara almal Harta benda ya. Jangan sampai kita masuk terjerumus ke dalamnya Sehingga tidak akan bisa keluar dari dalamnya Nah Masuk ke dalam dunia gampang ya. Mudah nah, Tapi keluar dari dunia itu Sulit apalagi sudah tahu untung ya. nah eh, sudah pintar ngitung ya. jika begini maka begini jika begitu maka begitu ya. sudah pintar hitung-hitungan keuntungan dunia ya. sudah hafal ya. sudah mengerti nah, ini berbahaya jika tidak dibarengi dengan Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. maka jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat ini yang lebih mementingkan dunia ya, dilarang eh, melaut di hari Sabtu untuk mencari ikan ya, tapi karena ikannya keluar dari hari Sabtu akhirnya melanggar peraturan Karena apa? Karena dunia. Ya, pengen dapat ikan banyak, nah dan dapat harta yang banyak, ya, dijual ikannya dapat harta yang banyak. Nah, tapi terdapat larangan di hari Sabtu ya, bagi bani Israel ketika itu. Ya. Ini sebagai ujian bagi mereka. Ya. Maka ini pun nasihat, mau idoh pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu, ya, termasuk kisah Bani Israel yang ini. Ya. Jangan sampai dunia melalaikan kita dari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia membawa kita untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia beserta isinya ini menjadikan kita melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fal billah. Nah. Nauzubillah kalau sampai naam kondisinya seperti ini, Allah menjadikan orang yang melakukan larangan-larangan tersebut ya kiradatan khasiin seperti kera atau menjadi menjadi kera yang khasiin yang hina yang rendah nasallallahu salamah wal afiyah Maka kisah-kisah umat terdahulu ya, adalah sebagai mawaidhoh pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya dan tidak bisa mengambil pelajaran ya, orang-orang ya, yang setelahnya setelah mereka illal muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tayyib fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. dari ayat ke ayat yang berikutnya ya. jika kita cermati, kita tadabburi ya. Nah, kita fahami dengan baik ya maka sungguh ya menjadi nasihat ya, yang berharga bagi kita dan mengingatkan kita ya, agar senantiasa kita istiqomah selalu istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti dalam ayat ini Allah ceritakan tentang kisah Bani Israel Allah sebutkan tentang Bani Israel yang melanggar peraturan di hari Sabtu ya, Bagaimana Allah menghukum mereka ya, Mengazab mereka ya, Atau memberikan hukuman langsung mereka di dunia ini ya. Maka tentunya ini menjadi nasihat yang berharga bagi kita Menjadi pelajaran bagi kita semua jangan sampai kita naam seperti mereka yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. La yukhani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya, selesai dari ayat yang ke-65 dan ke-66 dari surah Al-Baqarah. Ya. Ayat yang selanjutnya, nah Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala beliau membahasnya dalam e, langsung sekian ayat ya. Dari ayat yang ke-67 ya sampai ayat yang ke-74. Nah. Panjang ya. Sehingga juga butuh waktu yang panjang ya. Sedangkan waktu kita Naam tinggal sedikit ya. Masuk waktu Isya <clears throat> Baik Satu ayat, dua ayat Kita tadaburi, kita fahami Kita mengerti lebih bermanfaat ya. Daripada kita membaca banyak ya akan tetapi tidak faham tidak mengerti. Nah, padahal Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan adalah untuk ditadaburi. Nah, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Ya. Tidaklah tidak tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran ya? Ataukah hati mereka terkunci maka tadabburi Al-Qur'an, satu ayat, dua ayat. Nah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan aw mubarakun liyatadab liyadabbaru ayatihi wa ulul albab. Kitab itu Al-Qur'an yang Allah turunkan. Kitab Kitabun anzalnahu kitab yang kami turunkan ilaika kepada engkau mubarak yang diberkahi lihat dabbaru ayatihi agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Nah, maka satu ayat, dua ayat ya, kita pahami, kita tadaburi, kita mengerti lebih bermanfaat. Ya. Dari sekedar murur, sekedar lewat tetapi tidak faham dan tidak mengerti dan tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Nah, para salaf ridwanullah alaihim ajma'in na'am tariqah mereka di dalam menyikapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. mereka yata'allamuna al-Qur'an alfadhahu wa ma'ani. Mereka mempelajari Al-Qur'an lafat-lafatnya ya, dan juga makna-maknanya. Nah. Karena dengan itulah ya, dengan faham maknanya ya, makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan itulah mereka bisa mengamalkan Al-Qur'an. Dengan kita memahami makna ayat, dengan itulah kita akan bisa mengamalkan Al-Qur'an sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah. Dan jika kita tidak faham, tidak mengerti satu ayat atau dua ayat, ya, maka kita tidak bisa mengamalkan ya, ayat-ayat tersebut yang kita tidak memahami dan tidak mengerti nah, makna dari ayat-ayat tersebut. maka dikatakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala haddatsana alladhina kanu yuqri'una al-Qur'an ka Utsman ibn Affan وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من Qalu fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ya, telah menghadiskan kepada kami ya, orang-orang yang dahulu mengajarkan Al-Qur'an kepada kami seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan selain mereka. Bahwasanya mereka dahulu jika mempelajari Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sepuluh ayat, ya, lam yujawizuha, ya, mereka tidak naam melompati dari sepuluh ayat tersebut, ya, tidak melewati dari sepuluh ayat tersebut, hatta yata'allamu ma fiha, sampai mereka mempelajari apa yang ada dalam ayat-ayat tersebut minal ilmi wal amal berupa ilmu dan amal. Nah, kalau mereka mengatakan al Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Maka kita ya, mempelajari Al-Qur'an dan ilmu dan amal semuanya. Nah. Ini tarekat metode yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mempelajari satu ayat, dua ayat ya. Nah, mereka tidak melompati atau melewati sepuluh ayat ya, sampai mereka faham mengerti ilmu yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, dan sampai mereka mengamalkan nah apa yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Taib <clears throat> Sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari mempelajari satu ayat, dua ayat ya. Nah, setiap Naam harinya ini menjadi amalan ya, yang tercatat sebagai amalan yang mengikuti para pendahulu kita Ya. Mudah-mudahan tercatat dari amalan yang naam sesuai mencocoki ya, dari amalan para pendahulu kita, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain di mana mereka mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an Naam satu dua ayat dan mereka tidak melewati sepuluh ayat yang mereka pelajari sampai mereka faham mengerti tentang ilmu yang ada di dalam ayat-ayat tersebut dan sampai mereka bisa mengamalkan. Nah, isi dari ayat tersebut. Taib khonifiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka faidah dari ayat yang sudah kita baca tadi ya. Nah, hendaknya seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari melakukan pelanggaran. Nah, jangan sampai Naam Allah Subhanahu wa taala murka ya, kepada kita seperti murkanya Allah kepada Bani Israel yang melakukan pelanggaran. Naam atau melanggar aturan di hari Sabtu. Nah, dan juga dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi terdapat faidah bahwasanya kisah-kisah umat terdahulu adalah sebagai pelajaran bagi kita semua ya agar kita tidak terjatuh ya seperti mereka yang telah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa menjadi naam orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Ya. Dan juga di antara faedah ayat-ayat di atas bahwasannya jangan sampai dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya melalaikan kita dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Taib naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa tubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.